Bagaimana untuk mengimbangi perkembangan zaman yang semakin canggih atau modern, sedangkan salaf tidak ada pendidikan formal. Taib. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang sistematis, terstruktur, dan berjenjang. Ya. Ini yang dimaksud dengan pendidikan formal. Alhamdulillah, Ya, pesantren-pesantren salafi itu yang seperti ini ada yang seperti seperti ini ada bahkan ini merupakan syarat ya. ini merupakan syarat adanya sebuah pendidikan islami adanya sebuah pendidikan islami iya sebagaimana disebutkan di dalam sahih Bukhari tentang makna ar-rabbani dalam firman Allah Subhanahu wa taala kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun jadilah kalian orang-orang rabbani ya dengan mengajarkan alkitab dan selalu mempelajarinya ya dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan ar-rabbani alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi ya Ar-Rabbani itu orang yang Rabbani adalah yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Artinya ilmu-ilmu yang mudah dipahami. Ya. Baru kemudian ilmu-ilmu yang rumit, ya. yang berat. Taib. Ini dasarnya, ya dasarnya sudah ada di dalam uh, sunnah Rasulullah dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ini yang dimaksud dengan pendidikan formal, alhamdulillah, ya, hal seperti ini pun diterapkan di pondok-pondok ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Akan tetapi perlu kita tekankan di sini bahwasannya kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan itu sama sekali tidaklah tergantung penguasaan seseorang terhadap perkembangan zaman ya, yang semakin canggih dan modern. Ya. Bahkan kenyataan yang kita saksikan disebabkan karena perkembangan zaman tersebut banyak orang yang tersesat. Ya. Banyak orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka jauh dari pendidikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kunci kebahagiaan. Iya. Keyakinan seorang muslim bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kemenangan dan kesuksesan serta kejayaan itu tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mencela Orang-orang kafir di mana yang mereka ilmui hanyalah dunia ini saja dan mereka lupa dengan ilmu tentang akhirat. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, yang nampak saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan tentang kehidupan akhirat mereka lalai darinya. Ini karakteristik orang-orang kafir. Iya. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang alim, yang pandai, yang cerdas dalam permasalahan dunia, pada saat yang sama dia jahil, dia bodoh dengan permasalahan akhirat. Iya. Jadi apabila orang-orang atau kaum muslimin telah mementingkan ilmu dunia, maka mereka telah mengikuti sifat-sifat orang-orang kafir yang telah Allah Subhanahu wa taala cela di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Jadi perkembangan zaman, kecanggihan, kemodernan itu tidak sedikit pun ya menjadi jaminan kebahagiaan dan kesuksesan ya manusia. Ya. Tetapi yang menjadi jaminan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian wallahu a'lam.